Pak Osman, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Ya, nggak uh, usah ASEAN ya, Amerika aja defisit kan dengan dengan China. Jadi itu nggak aneh. Yang yang aneh adalah kita ini nggak bangun-bangun tidur dulu. Uh, eh, kita ini menurut saya ada bagusnya ya. Satu kalau industrinya uh, apa apa apa biasa cuma manfaatin Eh, proteksi tarif lah segala macam dengan dibuka aja dia dia mati dari selesai ya tutup usaha yang lain supaya itu lebih bisa lebih kompetitif ya jadi ini manfaat juga buat consumer kalau selama sudah sekian lama diproteksi terus dan konsumer membeli barang yang lebih mahal buat apa ya dia tutup aja cuma kalau ada industri yang strategis itu pemerintah harus bertindak harus proteksi tapi dalam skema sekian tahun harus bisa mandiri, harus bisa bersaing di, di global. Jadi bukan diproteksi terus, termasuk pertanian. Kita juga harus punya skema ke situ. Nah, menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Osman, Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Anton. Ya, menurut saya eh, kita mungkin kalah memang di proses efisiensi yang masalah di konsentrasi antara lain adalah eh, e, di kita masih banyak biaya tinggi atau biaya-biaya rumah. Nah, biaya tinggi itu antara lain misalnya biaya-biaya pengurusan izin, pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian mengenai tenaga kerja, posisinya sih juga selain tenaga dia tenaga kerja sendiri yang mungkin salah, tapi terakhir itu adalah efisiensi penggunaan waktu kerja atau tenaga kerja. Di sana mungkin kalau untuk menghasilkan puluh itu diperlukan uh, waktu dua jam ya, tapi di Indonesia mungkin bisa perlu waktu empat jam atau lima jam dan dengan jumlah tenaga orang yang lebih besar. Nah, itu uh, salah satu faktornya sehingga kita kalah bersaing dalam sisi harga. gimana sih? Oke, okay, terima kasih Pak Anton. Pak John, selamat pagi. Halo, pagi Bu. Silakan. Ya, kalau saya lihat ini memang perkembangan sebelumnya tadi bahwa kita itu tidak bangun-bangun ya. Vietnam saja yang baru merdeka, sekarang sudah menyeret kita, begitu loh. Jadi saya lihat ini semuanya tergantung dari komitmen, komitmen dari semua lapisan, semua yang terlibat. Yang paling saya lihat itu dari pemerintahnya. Jadi pemerintah kayaknya kurang betul-betul mau menggenjot. di banyak pejabat-pejabat yang hanya memikirkan kantong pri pribadi, gitu ya. E, pengurusan izin juga itu tuh sangat berbelit-belit sehingga pengusaha-pengusaha itu banyak yang susah lah. E, pengusaha kecil saja harus disuruh ini, suruh itu, izin HO, izin itu, begitu kan. Belum lagi hal-hal yang lain termasuk juga saya lihat ini tenaga kerja kita terlalu e, kelebihan kalau menurut saya. Jadi dalam kondisi sekarang ini susah mencari pekerjaan. Pada saat mencari pekerjaan mereka berprinsip apapun yang dapat, berapapun gajinya saya kerjain dulu daripada saya utang di kos kan gitu. Tapi setelah dapat, kemudian banyak tingkahnya begitu loh, minta ini, minta itu, demo sana demo sini begitu. Jadi nasionalisme kita itu lain dengan nasionalisme orang lain. Jadi uh, energi untuk nasionalisme itu benar-benar digunakan kalau di negeri Cina. Nah, kalau di sini nasionalismenya itu adalah kalau rame-rame ikut itu mereka anggap nasionalisme. Kalau mau apa namanya uh, apa itu uh, uh, membela sesuatu, ya mereka senang itu. Itulah uh, definisi daripada nasionalisme mereka begitu. Ya. Para, uh, eh, saya pikir begitu. Jadi ini si mentalitas ya. Kalau mentalitasnya tetap begitu, saya pikir jangankan dengan Cina, dengan Vietnam, saya pikir nanti dengan Myanmar, Kamboja juga kita akan akan akan dilihat habis begitu. Terima ya. kasih. Terima kasih Pak John Pak Harko. Selamat pagi. Iya. Uh, kalau dibandingkan dengan China sih kita sih kalah segala-galanya ya segala-galanya yang dari pendidikan baik pemerintahnya yang berubah dari negara terkorup di dunia dulu China kan sekarang menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara superpower kalau dengan rakyatnya yang boleh dibilang China telah berhasil me, me, mengedukasi rakyatnya ya dengan masyarakat mereka kan sekarang tingkat intelijensinya saya bilangnya mereka kan cukup tinggi dibandingkan masyarakat kita yang gampang dihasut seperti ya buru-buru itu kan gampang sekali dihasut ya kita mana bisa maju kalau begini intinya sih sampai tujuh turunan negara ini juga terus terang sih kita sih pesimis saya jangan ngomong bakal nyusul Cina lah kita bakal terus ketinggalan ya ini jadi terus terjadi jalan. Eh, kita satu contohnya nih ya kemarin Olimpiade Beijing aja itu coba itu nggak nggak disiarkan di sini supaya bangsa kita bisa lihat sampai di mana negara itu maju jauh jauh sekali itu aja makasih makasih Pak Arko Bapak Sugiarto selamat siang ya komentarannya Pak Ya, saya pikir saya itu tidak salah Mbak ya. cuma ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Saya pernah dia kerja Dashboard itu mesti semua tenaga kerja bangsa kita tuh mentalnya jelek. Contoh, kalau kerja lembur, kerja tambah sedikit, udah nggak ngambek Sehingga produktivitas tidak ada. Hmm. Lalu juga di pemerintahan, birokrasi itu harus dibatasi. Yang seharusnya menurut ini dan itu perlu waktu yang singkat, tapi oleh aparat pemerintah kita itu dipersulit karena mereka motonya kalau bisa dipersulit kenapa enggak <laughs> sebetulnya sama aja kok saya beberapa kali ke Cina ya mereka juga sama lah makan nasi minum air putih kok mereka bukan minum emas lah hmm. sama aja sebetulnya cuma ayolah kita sebagai bangsa ini harus harus istilahnya itu harus berubah mental sikapnya terutama Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wijaya, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak. Eh, menurut saya cuma ada dua hal ya. Satu itu masalah birokrasi yang tak bertele-tele. huh mm-hmm. Yang kedua adalah eh, high cost di biaya siluman yang sampai tak sekarang tidak pernah dituntaskan oleh pemerintah. Itu aja saya pikir. Terima mm-hmm. kasih. huh Baik, terima kasih Pak Gilbert. Selamat siang. Iya, saya sih setuju dengan penelpon kedua itu ya. Hmm. Saya rasa sama, sama, sama bahkan semuanya kejelekannya ya kita itu efisiensi ya high cost, mm-hmm. korupsinya juga besar, SDM-nya, tadi dikatakan juga buruhnya, kalau lembur dikit juga eh, marah-marah ya, malam gitu ya. Mm-hmm. Dan ini sifat sifat ini harus dihilangkan semuanya dan juga Indonesia kan kurang risetnya kurang ya dananya juga nggak ada tapi yang paling utama itu adalah pemerintah lah harus menyediakan segala galanya mm-hmm. menyediakan dari infrastrukturnya peraturannya itu dipersingkat tidak sampai makan enam paling izin itu tahu kemana itu uh, satu surat untuk bisa satu surat bisa enam bulan katanya uh, mau dibikin jadi satu atap apa itulah mm-hmm. semua itu bohong. itu Tapi okay. sekarang juga masih sulit kok bikin surat kok. Mm-hmm. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Bapak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ya, silakan komentar Anda Bapak. Saya kira uh, eh, kualiti produk saya kira sama Cina bisa bikin yang bagus bisa bikin yang murah kita juga bisa mungkin akhirnya kan efisiensi karena beli barang itu kan harga jadi yang perlu dilihat kita ini efisiensi sama produktivitas kita ini jelek. Mm-hmm. Jadi uh, kalau uh, misalnya tenaga kerja kita, mereka kerja sama-sama 8 jam. Kalau dibawa pekerja Cina kerja di sini 8 jam, dia bisa menghasilkan mungkin 50% lebih banyak produk daripada orang kita. Mm-hmm. Itu satu. Kedua, efisiensi. Uh, tadi produktivitas. Yang kedua, efisiensi. Kita ini banyak <clears throat> ada buru, ada apa, tapi terlalu banyak libur, sedangkan gajinya jalan terus. Kemudian banyak demo, mereka demo gajinya jalan terus, nggak mau dipotong. Mhm. Terus kemudian <clears throat> transportasi kita, e, jalanan kita, e, infrastruktur kita jelek sekali. E, hujan Uh, sedikit saja jalanan sudah macet. Kenapa? Karena salurannya. Ini semua akibatnya kepada uh, efisiensi dan produktivitas. Nah ini hmm. semangat ini harus dimiliki oleh bangsa kita supaya semua dari sekarang beramai-ramai memperbaiki ini jangan yang kita ributin politik terus Yeah. sekarang sudah SBY sudah berapa bulan uh, menjabat tapi ya kita nggak ada ribut-ribut yang lain ributnya itu terus mengenai kekuasaan oke okay. terima kasih Pak Agus Bapak Arifin selamat siang siang Bu silakan Bapak Iya Bu, kita uh, sebagai eh, seorang pengusaha di sini yang kita rasakan itu sebenarnya masalah uh, eh, human resourcesnya tinggi juga Bu ya. Hmm. Masalah semua mungkin sudah dibahas itu masalah produktivitas daripada hmm. uh, sumber daya iya. itu sudah tidak bisa dibohongi. Walaupun di China itu lebih mahal, tetapi produktivitasnya kalau orang China satu orang, ya orang Indonesia itu bisa dua Bu hmm. mengerjakannya. Jadi kalau mahal sedikit pun akhirnya landed cost-nya lebih murah. Kedua, birokrasi, Bu. Saya mengalami hal ini misalnya birokrasinya itu uh, kalau kita masukin barang, karena bahan baku di sini kan uh, tersedianya kalau untuk industri kan kurang. Ya. Itu mulai dari bea cukainya sendiri, mulai dari eh, pajaknya sendiri, ini birokrasinya ampun-ampun. Iya. Semua orang itu umumnya sudah mengetahui, Bu. Barang kita itu betul-betul kita sudah berulang kali import barang itu. Nanti dikenain jalur merah. Nanti nanti uh, uh, masalah uh, nomor ininya yang salah, itunya salah, misalnya kita masukin dari Korea, nanti kita minta lagi ke Korea itu ini, padahal kita masukin barangnya itu itu juga. Gitu. Di mana standar daripada mereka untuk menentukan bahwa ini salah itu salah? Nanti kalau datang uh, kita kena notul lagi itu ini itu bukan bukan rahasia umum itu bu terus terang aja. Baik.